Dan kita masih menjelaskan tentang peristiwa Banu Quraidah yang membatalkan perjanjian damai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang menyebabkan kaum muslimin mendatangi kampung mereka dan mengepung benteng mereka sampai kemudian pada akhirnya mereka pun menyerahkan diri setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut pada diri-diri mereka dan mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu melakukan perlawanan dan ini semua tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kaum muslimin mereka hidup apa adanya dengan persenjataan yang serba ada bahkan penuh dengan kekurangan ketika itu disebutkan bahwa jumlah kaum muslimin yang menunggang kuda berjumlah 36 orang yakni jumlah yang sangat sedikit akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Pada akhirnya mereka pun menyerahkan diri dan ketika itu suku Aus yang memang menjadi sekutu mereka di masa jahiliyah berusaha untuk meminta syafaat kepada Rasul alaihi salatu wassalam agar memberi keringanan kepada mereka akan tetapi Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad al-Ausi radhiyallahu taala anhu yang menetapkan hukum untuk mereka. Yang lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad, radhiyallahu taala anhu menetapkan hukum bahwa orang-orang yang terlibat dalam peperangan atau mereka dari kaum lelaki yang muda hukumnya adalah dibunuh disebabkan karena perbuatan mereka yang melanggar perjanjian damai tersebut terlebih kaum muslimin ketika itu dalam keadaan kesulitan sehingga merupakan hal yang wajar apabila ditetapkan untuk dibunuh orang-orang yang balik dari mereka Sedangkan anak-anak demikian pula para wanita menjadi tawanan kaum muslimin kecuali seorang wanita yang ikut terlibat membunuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu Khalid bin Suwaid radhiyallahu taala anhu. Lalu berkata Al-Hafidh Abu fida Imaduddin Ismail bin Umar الشهير بن كثير رحمه الله تعالى ولما فرغ منهم Maka tatkala Sa'ad bin Mu'adz selesai dari urusan mereka, Sa'ad bin apa urusan Banu Quraidah, mereka telah dieksekusi. Anak-anak dan wanita menjadi tawanan kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum mukminin. Istajab Allah da'wata al-'abd as-salih Sa'ad bin Mu'adz. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya hamba yang saleh yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. وذلك أنه حين أصابه الجرح Doa yang mana itu? Yaitu pada saat beliau terluka. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa beliau terluka dalam peristiwa perang Khandaq. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kemah untuk tempat beristirahatnya beliau di masjid, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah mudah untuk menjenguknya tidak terlalu jauh. Nah, rupanya ketika beliau terluka dalam peristiwa perang Azab, beliau sempat berdoa. Di dalam doanya beliau mengatakan, qala beliau mengatakan, "Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraisy syai'an fa laha." Ya Allah, apabila engkau masih menyisakan dari perang Quraisy sesuatu ini masih memperpanjang perang Quraisy maka hidupkan aku panjangkan usiaku maksudnya bahwa beliau ingin bertempur sampai di titik darah terakhir sampai beliau melihat apa nasib Quraisy maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila masih berlanjut peperangan melawan kaum Quraisy, maka biarkan aku hidup lebih lama untuk melihat nasib mereka. Wa in kunta rafa'tal harba bainana wa bainahum fasjurha. Dan apabila engkau telah mengangkat peperangan antara kami dan mereka, maka ledakan ledakanlah luka itu. yakni jadikan luka itu sebagai sebab kematianku kalau memang telah selesai perang. Sehingga beliau berharap beliau meninggal dalam keadaan beliau tercatat sebagai syuhada al-khandaq. Jadi beliau ingin meninggal dengan luka yang beliau rasakan disebabkan karena perang Khandaq. Wala tumidni hatta tushfiyani atau tashfiyani min bani Quraidah dan jangan engkau mematikan aku sampai engkau menyembuhkan atau menyelesaikan aku dari Banu Quraidah menyelesaikan urusanku dengan Banu Quraidah karena beliau ketika sakit beliau sudah mendengar bahwa Banu Quraidah membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin yang membuat beliau sangat marah terhadap Banu Quraidah maka beliau juga berkeinginan sebelum mati beliau ingin mengetahui kondisi Quraisy, apa yang mereka alami ditambah dengan kondisi Banu Quraidah. Jangan engkau mematikan aku sampai aku melihat bagaimana kondisi Banu Quraidah. Engkau uh, selesaikan urusanku terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala beliau tidak meninggal pada saat orang-orang Quraisy akhirnya mereka kalah dalam peperangan akhirnya mereka pun meninggalkan peperangan lalu kemudian mereka pada saat pergi dilanjutkan dengan memerangi Banu Quraidah ketika itu Sa'ad bin Mu'ad pun masih hidup Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat beliau menjadi pemimpin yang akan memutuskan perkara Banu Quraybah. Setelah selesai urusan Banu Quraybah maka Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad hasama jurhah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menghentikan darah dari Sa'ad bin Mu'ad yaitu dengan menggunakan kai pengobatan dengan besi panas yang ma'ruf pada zaman Rasulullah alaihissalam alternatif pengobatan terakhir Nabi alaihissalam yang mengobati Sa'ad dengan kai fajar alaihi lalu kemudian ternyata luka itu meledak yakni terbongkar famata minhu radhiyallahu anhu yang menyebabkan beliau pun meninggal radhiyallahu taala anhu namun telah selesai dan telah terkabul apa yang beliau inginkan dari Quraisy demikian pula Banu Quraidah wa syayya'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimun dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengikuti jenazah beliau dan kaum muslimin wa alladhi ihtazza lahu arsyur rahman dan dialah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan bergetarnya arash ar-Rahman arash Allah subhanahu wa ta'ala itu disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Jabir radhiyallahu taala an ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad bergetar arasy Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu farahan bi qudumi ruhihi radhiyallahu anhu ardah karena arasy tersebut merasa gembira dengan kedatangan rohnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu arda. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama tentang bergetarnya arash Ar-Rahman. Karena gembiranya arash tersebut menyambut kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'ad. Jelas ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu dan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an beliau mengatakan lama humilat jenazah Sa'ad bin Mu'ad ketika jenazah Sa'ad bin Mu'ad sedang dibawa orang-orang munafik mengatakan ma akhaffa janazatah sungguh ringan jenazah ini sungguh ringan jenazah ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaika kana tahmiluh sesungguhnya malaikat ikut serta mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala menunjukkan bahwa malaikat senang dengan kedatangan rohnya bahkan arsy Allah Subhanahu wa taala gembira menyambut kedatangannya maka ini eh, berdasarkan hadis yang sahih ini menetapkan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan itu pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Ar-Rahmanu al 'arsy istawa, thumma istawa al 'arsy. Dalam sekian banyak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan 'arsy Allah adalah makhluk yang paling besar. Lebih besar dari langit dan bumi. Dan lebih besar dari kursi lebih besar dari kursi mawdi'u qadamai rahman tempat kedua kaki Ar-Rahman tabaraka wa taala maka arasy Allah subhanahu wa taala makhluk yang paling terbesar yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala dan itu terletak di atas al-jannah nah maka wajib bagi kita mengimani mengimani adanya arash sebagai makhluk yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Azza wa Jal istiwa di atas arash maha tinggi di atas arash dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun dari makhluknya Allah tidak membutuhkan arash sebagaimana Allah tidak membutuhkan siapapun dari manusia Allah tidak membutuhkannya. Nah, bukan berarti bahwa ketika tidak ada arash maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggi. Allah Azza wa Jal memiliki sifat maha tinggi yang merupakan sifat zatiyah. Sifat zatiyah yang dimiliki oleh Allah bahwa Allah Azza wa Jal maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Ini semua menunjukkan ke maha tinggian Allah tabaraka wa taala. Walhasil Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu ini karena beliau terluka dan meninggal disebabkan karena luka yang beliau dapatkan dalam peristiwa perang Khandaq maka beliau dicatat oleh para ahli sejarah termasuk syuhada Khandaq syuhada perang Ahzab beliau dicatat termasuk di antara mereka meskipun meninggalnya beliau belakangan setelah peristiwa Banu Quraidah namun disebabkan karena terlukanya beliau dan yang menyebabkan beliau meninggal adalah luka yang beliau dapatkan dalam peristiwa perang Ahzab wa qad istushhida yawm al-khandaq wa yawm Quraidah nahwa al-asharah radhiyallahu an jami'ihim amin dan telah meninggal sebagai syuhada dalam peristiwa perang Khandaq demikian pula peristiwa Quraidah sekitar 10 sahabat dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in maka di dalam peristiwa ini banyak sekali ibrah banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil di antaranya adalah keteguhan iman para sahabat radhiyallahu anhum dalam kondisi sesempit apapun namun keyakinan mereka atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka mereka meyakini bahwa dengan menolong agama Allah mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Wa la yansurannallahu man yansuruh Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa menolong agamanya. Sehingga para sahabat sangat yakin dengan ayat-ayat Allah dan sangat yakin dengan janji yang disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka pun benar-benar melihat demikian besar pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada mereka mereka telah ditolong dalam peristiwa Ahzab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan dalam peristiwa perang Khandaq. Demikian pula dalam peristiwa perang Banu Quraidah. Baik, dengan demikian ya ikhwan, selesai pembahasan kita tentang kejadian perang Banu Quraidah yang berikutnya insyaallah taala kita berpindah ke pasal yang berikutnya tentang terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Huqayq. sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah